kaidah di dalam bermajelis ilmu atau menuntut ilmu, maka ilmu itu adalah membutuhkan pengulangan. yani ilmu yang terulang-ulang, maka dia akan menetap insya Allah taala dan akan lebih meresap ke dalam kolbu dan akan semakin memberi pemahaman kepada kita semua. Oleh karena itu barakallahu fikum maka kita kembali membacakan jawaban dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala terkait dengan pembahasan al-khauf dan anwa'uhu yaitu makna al-khauf rasa takut dan jenis-jenisnya maka beliau berkata al-khaufu jubanun fil qalbi wa huwa naw'ani i'tiqadiyun wa tabi'iyun. Al-khauf maknanya adalah ketakutan di dalam kolbu, al-jubn. Dan dia adalah ada dua jenis. Rasa takut yang merupakan i'tiqad, keyakinan di dalam hati dan rasa takut yang bersifat tobiah. Sebelumnya barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau bahwa al khawf bermakna al-jubn tentunya ini adalah makna yang buruk makna yang jelek yang dilarang di dalam syariatul Islam dari sifat al-jubn sebagaimana di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau selalu berlindung dari sifat al-jubn, yaitu penakut. Nah, seperti dalam doa beliau alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika minal bukhl, wa a'udhu bika minal jubn, wa a'udhu bika min an uradda ila ardhalil umr, wa a'udhu bika min fitnati dunya, wa a'udhu bika min adhabil qabr. Nah, Rasulullah berlindung dari lima hal, yaitu dari sifat kebakilan, dari sifat penakut, al al-juban, kemudian dari sifat kepikunan, dan dari fitnah dunia, dan dari fitnah adab kubur. Walhasil Rasulullah SAW berlindung dari sifat al al-juban yaitu sifat penakut, takut dari ancaman-ancaman di dalam menegakkan kebenaran atau syariat Allah dalam membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang demikian barakallahu fikum tercela di dalam Islam. Naam. kemudian beliau mengatakan bahwasanya al-khauf itu ada dua jenis. Ada yang bersifat i'tiqad menjadi keyakinan di dalam kolbu dan ada yang bersifat tobiah. Al-khawful i'tiqadi, rasa takut yang bersifat i'tiqad, keyakinan, adalah al-khawfu minal abwat, wahuwa minas syirkil akbari, wa min amali syaitan. Dan dia adalah merupakan rasa takut dari al-amwat. Saya mohon suara yang apa saya dengarkan itu agak mengganggu konsentrasi. Jadi mungkin mahat kalau ada suaranya di dipelankan atau jangan didengar. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Sekedar saya mengingatkan karena Pertama, mengganggu konsentrasi saya dan uh, kedua yang yang lebih utama itu yang pertama bahkan adalah uh, melanggar dari pemuliaan terhadap majelis ilmu atau majelis taklim yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang para malaikat berkeliling, para malaikat mengelilingi dan berada di majelis orang-orang yang bermajelis ilmu, menuntut ilmu. Maka para malaikat mencatat, malaikat mengetahui, mereka bersama dengan kita barakallahu fikum selama majelis itu adalah majelis yang benar-benar mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Nah, Maka kita agungkan dan muliakan dengan upaya untuk mengambil manfaat dan ilmu darinya kemudian mengamalkannya sehingga akan menjadi bekal untuk hari akhirat kita, hari kematian kita yang pasti kita akan menuju kepadanya. Maka kita semua butuh persiapan barakallahu fikum untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upaya untuk menegakkan segala apa yang menjadi syariat Islam dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan khususnya dalam mengagungkan dan memuliakan majelis-majelis taklim majelis-majelis ilmu. Taib, saya kembali kepada pembahasan kita bahwa rasa takut yang bersifat i'tiqad adalah rasa takut terhadap amwat, mayat-mayat yang sudah meninggal dunia. Dan ini merupakan syirik besar. Takut kepada amwat, ya orang-orang yang telah meninggal dunia, maka itu merupakan syirik besar dan merupakan amalan syaitan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran pada ayat 175 qala Allahu jalla wa ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin hanyalah yang demikian itu adalah syaitan yang yukhawwifu awliya'ahu yang syaitan itu menakut-nakuti para wali-wali Allah Fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada mereka. Yakni kepada para syaitan. Wa khafuni dan takutlah hanya kepadaku kata Allah in kuntum mu'minin. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam menafsirkan ayat ini Al-Imran 175 Kata beliau, ay yukhawifu yukhawifukum awliya'ahu wa yuhimakum annahum dhawu baksin wa dhawu shiddatin fa idza sawwala lakum wa awhamakum fatawakkalu alayya walja'u ilayya fa inni kafikum wa nasirukum alaihim. Kata beliau rahimahullah, yakni syaitan akan berusaha membisikkan dan memasukkan rasa takut pada kalian terhadap wali-walinya ya aulia aulia asyaitan yakni kepada pimpinan-pimpinannya dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin ya syaitan memiliki pemimpin dari kalangan manusia seperti para tukang sihir atau paranormal para dukun mereka bekerja sama dengan para jin sehingga mereka menjadi wali-wali syaitan. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa syaitan berupaya untuk membisikkan dan merasukkan pada diri kalian rasa takut terhadap pimpinan-pimpinannya, wali-walinya dan memberi ancaman kepada kalian annahum dzawu ba'sin bahwa pimpinan-pimpinan syaitan itu memiliki kekuatan yang bisa mencelakakan kalian. Wadawu syiddatin. Ini bisikan syaitan. Ya. Makanya kita lihat sebagian kaum muslimin yang awam, yang belum paham akan akidah yang benar, tauhid yang benar, ketika dia menyaksikan atraksi atau para dukun, paranormal, tukang sihir, mereka takut. Ya. Takut yang bersifat i'tiqad, yang bersifat keyakinan. Sehingga kadang-kadang dia harus bermaksiat kepada Allah untuk mengikuti tuntunan dari para wali-wali syaitan tadi. Nah, harus kadang-kadang mereka harus melakukan kesyirikan kalau disuruh membawa sesajian, disuruh membawa ini dan itu, melakukan ini dan itu, dia melakukannya. Nah, karena dia takut. Kalau dia tidak melakukan, maka memberi efek yang buruk yang akan mengancam keselamatan dirinya dari wali-wali syaitan tadi. Naudzubillah. Maka rasa takut yang seperti ini adalah syirkun akbar, merupakan kesyirikan besar. Ya, kata asy syeikh rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam atau yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Maka fa idza sawwala lakum wa awhamakum fatawakkalu alayya. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau wali-wali syaitan itu memberi bisikan pada kalian dengan rasa takut tadi maka tawakkalu alayya kalian bertawakkallah kepadaku. Wa alja'u ilayya dan berlindunglah kepadaku. Naam, fa inni kafikum karena sesungguhnya aku mencukupkan kalian, aku menolong kalian dari ancaman-ancaman tersebut. Demikian barakallahu Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Itu adalah bisikan syaitan yang membisikkan rasa takut pada kalian kepada wali-walinya, maka jangan kalian takut kepada mereka itu, takutlah hanya kepadaku jika kalian mengaku orang-orang yang beriman. Wal khauf al amwat min amalil musyrikin wa i'tiqadihim. Maka rasa takut terhadap al amwat mayat-mayat yang telah meninggal dunia merupakan amalannya musyrikin dan keyakinan musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Az-Zumar ayat ke-36. Alaisallahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdahu?" Bukankah Allah cukup yang menjadi penjamin terhadap hambanya. Wa yukhawifunaka dan mereka itu berupaya untuk merasukkan, membisikkan rasa takut kepadamu, yaitu biladina min duni, pada orang-orang selain daripada Allah, yakni kepada makhluk, kepada para syaitan atau kepada pimpinan-pimpinan wali-wali syaitan. Maka jadikanlah Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran. Bertawakkallah berlindunglah kepada Allah Jalla wa Ala dan ditepis, dibuang rasa takut tersebut karena rasa takut yang seperti itu adalah kesyirikan terhadap Allah Jalla wa Ala. Naam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan Az-Zumar ayat ke-36 tersebut, "Alaisa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifunaka billadina min dunihi?" Kata beliau yakni al-musyrikin yukhawifuna rasul sallallahu alaihi wasallam wa yatawa'aduna bi asnamihim wa alihatihim al-amwat allati yad'unaha min dunillah jahlan minhum wa dalala. Kata Imam Ibn Katsir, yakni musyrikun mereka menakut-nakuti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan mengancam Rasulullah dan orang-orang yang beriman yang bersama beliau alaihi salatu wassalam yaitu mengancam dengan sesembahan-sesembahan mereka dengan patung-patung mereka yang dibuatkan yang orangnya telah meninggal dunia yang kemudian mereka membuatkan patung-patungnya yang mereka berdoa dan menyembahnya selain daripada Allah taala mereka lakukan itu sebagai bentuk kejahilan dan dolala, yakni kesesatan. Maka musyrikun menakuti Rasulullah, menakut-nakuti Rasulullah dan orang-orang yang beriman terhadap sesembahan-sesembahan mereka tersebut. Bahwa sesembahan mereka itu akan melaknatmu atau akan mencelakakanmu, atau akan membinasakanmu. Padahal sesembahan itu adalah benda. Tak ibarat ubahnya seperti benda yang telah meninggi, yang telah mati barakallahu fikum. Yang tidak bernyawa. Tetapi mereka meyakini bahwa dia memiliki kemampuan untuk memberi manfaat dan menolak madarat. Maka demikian musyrikun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai penjamin. Apa yang mereka lakukan syirikin dengan memberi rasa takut, membisikkan rasa takut, maka jangan kalian mengikuti, jangan kalian peduli dengannya, tepislah, bertawakal kepada Allah, berlindung kepadanya dan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian ikhwani fiddin muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Oleh karena itu, pada ayat ini setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tidak ada yang bisa memberi hidayah, petunjuk melainkan hanya Dia Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa kama qala qaum Hudin li nabiyihim Hud alaihi salam, "Inna qulu illa illa tiraka ba'du ayat ba'du nabi itu Sebagaimana pula kaum Nabi Hud alaihi salam yang mengatakan kepada Nabi Hud alaihi salam, kaumnya Nabi kaumnya Nabi Hud adalah kaum 'ad. Nah, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Karena mereka menentang kepada dakwah Nabi Hud alaihi salam khususnya dalam dakwah tauhid dan uh, menjauhi sesembahan atau kesyirikan-kesyirikan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Hud pada ayat ke-54, "Inna qulu illa illa tiraka, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Tidaklah kami mengatakan kecuali sebagian sesembahan sesembahan kami akan menimpakan kepadamu keburukan atau kejelekan. Jadi mereka mengancam Nabi Hud alaihissalam bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu akan bisa mencelakakanmu. Ini kaum Nabi Hud alaihi salam. Maka mereka menyatakan yakni sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir bahwa kaum Hud menyatakan kepada Nabi Hud asabaka bijunun wa khabal fi aqlika bisababi nahyika ibadatiha wa aibuka laha fa ajabahum Hud alaihi salam mereka menyangka bahwa sesembahan mereka itu akan mencelakakan engkau dengan penyakit kegilaan, yakni gila dan merusak akalmu. Ini kata mereka. Ya, karena sebab apa? Engkau melarang manusia untuk beribadah dengan sesembahan-sesembahan tersebut. Dan engkau mencela sesembahan-sesembahan tersebut. Maka Tunggu, dia akan mencelakakanmu dan menjadikan engkau gila. Nah, ini apa? Ancaman dari kaum Hud kepada Nabi Hud alaihissalam. Namun apa jawaban Nabi Hud? Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutan dari ayat tersebut. Hud ayat 55. Nabi Hud alaihissalam qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni faqiduni jami'an thumma la thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allah 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim Kata Nabi Hud alaihissalam, sesungguhnya aku mempersaksikan kepada Allah. Dan persaksikan pula lah kalian. Anni bari'um mimma tusyrikun min dunillah. Bahwa aku berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan kalian. Yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Fakiduni jami'an. Maka silahkan kalian membuat tipu daya seluruh kalian. Thumma la kemudian jangan kalian beri tenggang waktu kepadaku. Yakni segerakan. Ya. Kecelakaan atau ancaman yang kalian ancamkan, yang kalian ucapkan bahwa sesembahanmu itu bisa mencelakakanku, maka silahkan. Ini tantangan dari Nabi Hud alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dalam surah Hud Nah, ini yang semestinya ya dilakukan oleh kaum muslimun. Ketika ada ancaman-ancaman seperti ini jangan dia takut. Ya, justru tegas dan ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan Nabi Hud alaihissalam. Ushidullaha fashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min dunihi. Aku mempersaksikan kepada Allah dan persaksikanlah kalian pula bahwa aku berlepas diri dari segala kesyirikan kalian, maka silahkan, silahkan, yakni tunjukkan tipu daya kalian tersebut. Naam. Demikian barakallahu fikum. Maka ini ucapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran yang merupakan bapaknya para nabi. Beliau juga mengucapkan dengan kalimat yang sama, yaitu kalimat tabri'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan memusuhi kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Dan Allah Ta'ala kekalkan di dalam surah Al-Mumtahanah. Terkait dengan ucapan Nabi Ibrahim, ini: bari umminkum wa mimma ta'buduna min dun inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Bahwa Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau dengan tegas mengucapkan, mengatakan bahwa sesungguhnya kami berlepas diri dari dari kalian dan sesembahan-sesembahan kalian yakni dari pelakunya dan kesyirikan-kesyirikannya. Jadi bukan kesyirikannya saja, pelakunya. Kenapa? Karena banyak yang salah memahami. Yang kita benci adalah perbuatannya saja, orangnya tidak. Yang kita musuhi adalah perbuatannya saja, orangnya tidak. Ini keliru. Keliru barakallahu fikum. Dengan terang dan jelas Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan yang bersamanya untuk memusuhi pelakunya dan perbuatannya. Ini inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian, pelaku-pelaku kesyirikan dan kesyirikan-kesyirikan kalian yang kalian sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum, kami telah ingkari kalian. Dan wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha abadan. Dan nampak permusuhan di antara kami dan kalian selama-lamanya. Permusuhan dan kebencian sampai kalian mau beriman hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan tersebut. Baru kita berkasih sayang. Barakallahu fikum. Ini menjadi aslun usul, menjadi dasar yang paling prinsip dalam akidah Islam. Ya. Yaitu wajibnya mentauhidkan Allah dan sebaliknya wajibnya memusuhi dan memerangi kesyirikan. Wajibnya menjelaskan kebenaran dan wajibnya pula menjelaskan lawannya, yaitu kebatilan. Dan seterusnya. Semua dari hal yang bertentangan. Kebenaran, kebatilan, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. Ketaatan, maksiat dan seterusnya. Itu kewajiban. Barakallahu fikum bagi seluruh para duat ila Allah untuk menjelaskannya dan tidak boleh diam dari bentuk kemungkaran dengan segala tingkatan-tingkatannya dan kita berdakwah sesuai kemampuan. Tingkat yang tertinggi dari kemungkaran adalah asyirkum billah. Asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah. Yang kedua adalah perbuatan bid'ah terhadap sunnah-sunnah, terhadap syariatul Islam, dan yang ketiga, dosa-dosa besar. Kemudian dosa-dosa kecil dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu tingkatan-tingkatan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam uh, banyak kitabnya. Rahimahullah. Di antaranya kitab Ighathatul Lahfan dari uh, Masoyid Asy-Syaitan. Naam. Barakallahu fikum maka di sini pentingnya untuk kita memahami bagaimana cara para nabi dan rasul berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan khususnya dalam mendakwakan tauhid dan memberantas dari lawannya itu kesyirikan. Maka Nabi Hud pula demikian barakallahu fikum terhadap kaumnya. Nah, ketika mereka mengancam Nabi Hud, maka beliau dengan tegas mengatakan, "Ishadu, saksikanlah bahwa anni bari'um mimma tusyrikuna min dunihi fakiduni jami'an antum la tunzirun. Bahwa aku berlepas diri dari segala kesyirikan yang kalian lakukan. Maka silahkan membuat tipu daya. Silahkan me, nah, memadaratkan segala apa yang kalian sangka. Dan jangan menunggu. Yakni beliau ingin membuktikan bahwa sesembahan-sesembahan kalian ini tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa pula menolak madarat. Naam. Demikian barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, ini: tawakkaltu ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Tawakal adalah i'timadul qalbi ma'a akhdil asbab. Menyandarkan sepenuhnya kolbu kita kepada Allah Subhanahu taala dan disyariatkan. Itu makna tawakal. Bertawakal adalah bersandar penuh hati ini kepada Allah. Kita tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Itulah makna tawakal. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satu hewan melata pun di bumi ini kecuali Allah yang mengambil ubun-ubunnya. yakni Allah yang menggerakkannya. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Rabbku adalah benar-benar di atas jalan yang lurus. yakni yang memerintahkan kepada jalan yang lurus, kepada syariat yang lurus, yang hanif, yaitu tauhid dan menjauhi kesyirikan. Demikian pula kepada sunnah Rasulullah dan menjauhi lawannya yang menyelisihi sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah jalan yang lurus siratal mustaqim yang berulang-ulang kita meminta kepada Allah di dalam suratul Fatihah. Naam. Di sini sering terjadi kelalaian ya. Padahal surat Israt al-Mustaqib itu kita minta di dalam sholat lima waktu tujuh belas rakaat terus menerus. Namun kadang terlalaikan kita maknanya. Jadi al mustaqim itu ditafsirkan oleh Allah Ta'ala di dalam suratul Fatihah sendiri, kemudian di dalam surah An-Nisa. Yakni ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu tafsirnya Siratul mustaqim. Tunjukkan kepada aku ya Allah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratul ladzina an'amta alaih eh, ihdina siratal mustaqim. Nah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan yang disesatkan al-maghdub dan bukan abdallin. Rasulullah sendiri menafsirkan ayat suratul Fatihah ini dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya bahwa yang dimaksud al-maghdub adalah al-yahudi Yahudi punya ilmu tapi menyelisihi ilmunya yang dimaksud dengan abdallin adalah an-nasara. Ini Rasulullah yang menafsirkannya. Nasrani punya amal, punya beramal tapi tidak punya ilmu. Maka jalan yang lurus adalah mengumpulkan dua hal, ilmu dan amal. Ilmu yang benar, amalan yang soleh. Kemudian Allah menafsirkannya di dalam suratun nisa pada ayat 36 atau ayat berapa? Alladzina namallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was Wahasuna was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah yang telah menempuh jalan yang lurus ini tadi. Disebutkan alladzina namallahu alaihim minan nabiyyin, yang pertama para nabi. Yang kedua siddiqin, para siddiqin, para sahabat Abu Bakar dan yang lainnya siddiqin. Yang ketiga suhada, para sahabat juga suhada yang berjihad dalam berbagai medan-medan jihad. Kemudian as-solihin, As-solihin siapa mereka? Yang mengikuti tiga generasi ini tadi. Para nabi, siddiqin, dan syuhada. Mengikuti para sahabat. Mereka ini orang-orang yang soleh. Para ulama yang sepeninggal para sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka ini dalam golongan solihin. Berarti dikatakan solihin kalau dia mengikut kepada para nabi, sedikit dan syuhada. Syuhada di sini Barakallahu fikum yang dimaksud para sahabat Rasulullah. Para sahabat Rasulullah. Ya, yang bersama Rasulullah dalam memperjuangkan Islam ini. Maka mereka ini yang telah menempuh jalan yang lurus. Yang Allah perintahkan kita minta 17 kali minimal di dalam suratul Fatihah. Jalan yang lurus dalam seluruh hal. Terutama dalam akidah tauhidnya. Dalam menjauhi kesyirikan lawannya. Dalam menegakkan sunnah dan menjauhi bid'ah lawannya dalam menegakkan amalan-amalan soleh dan menjauhi amalan-amalan toleh dan seterusnya. Maka itulah siratal mustaqim. Demikian barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan aqul wa hadha dalilun ala anna al-khawfa min al-amwati syirkun wa qad waqa'a fihi ba'dul muslimina fa min al-amwat ma annahum ajizuna an daf'i dar anhum fadlan an inzalid dur bighairihim fal mayyitu idza asabahu harikun la yastati'ul haraba fayahtariqu maka aku katakan ini dalil yang menunjukkan bahwa rasa takut kepada mayit-mayit yang telah meninggal dunia atau kepada kesyirikan-kesyirikan yang tidak bernyawa ya adalah merupakan syirkun, perbuatan syirik. Dan tunggu sebagian kaum muslimin telah terjatuh di dalamnya, mereka takut dengan al-amwat, mayat-mayat yang telah meninggal dunia atau para wali-wali syaitan. Yang mereka itu lemah dan tidak mampu menolak madorot, apalagi menurunkan madorot kepada yang lainnya. Mereka sudah meninggal. Nah, atau sesembahan-sesembahan tadi tidak bergerak dia tidak mampu memberikan madarat. Bahkan kata beliau, kalau dibakar, dia akan terbakar dan tidak bisa lari dari api tersebut. Lalu kenapa? Dia kini bahwa dia punya roh ghaibiyah, dia punya kekuatan gaib yang bisa memberi manfaat, bisa mencelakakan. Maka itu kesyirikan akbar barakallahu fikum, maka tidak pantas wajib untuk kita menjauhinya. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah, ini jenis yang pertama khauf yang bersifat i'tiqad dan di sana ada khauf yang bersifat tabi'ah dan ini tidak masuk di dalam uh, larangan. Karena semua manusia dicipta oleh Allah memiliki tabiat rasa takut tetapi takut yang bersifat khalqiyah yaitu takut dengan hewan buas ya takut untuk kepada orang yang lebih besar ya badannya lebih kuat dia takut untuk melawannya atau berkelahi dengannya itu takut yang bersifat tabiah dan ini Allah taala telah sebutkan dalam sebagian firman-Nya Nah, maka di sini asy mengatakan rahimahullah khauf tabiah adalah khauful insan min adh-dhalim awil wahash wa ghairihi Rasa takut yang bersifat tabiah adalah takutnya manusia dari orang yang dolim atau dari hewan buas dan selainnya. Maka ini tidak masuk dalam larangan. Allah Ta'ala berfirman, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً Musa. Dalam surah Toha pada ayat ke-78, 67, afwan, bahwa uh, mereka membisikkan ya apa Nabi Musa alaihissalam takut terhadap dirinya. Ya, yakni karena mereka memburu me, me, apa mengintai Nabi Musa yang Nabi Musa ketika itu membunuh dengan tanpa sengaja ya yaitu seseorang yang beliau bela dengan lawannya yang berkelahi pada waktu itu kemudian orang tersebut dari kaum Nabi Musa meminta tolong dan Nabi Musa tidak berniat untuk membunuh, beliau meninju orang tersebut lalu orang itu mati tanpa sengaja. Maka Nabi Musa kemudian e, takut ya untuk e, kaum orang itu tadi akan mengejarnya dan membunuh beliau. Maka takut yang seperti ini takut yang bersifat tabiah. Nah, demikian barakallahu fikum. Sehingga beliau mengatakan dalam ayat yang setelahnya, qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Beliau mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. Naam. Kemudian juga di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara Allah menyebutkan terkait dengan juga Nabi Musa alaihissalam Nah, Afwan dalam ayat ini beliau takut dari kaum yang akan uh, mendustakan beliau dan membunuhnya. Di dalam ayat Asy-Syu'ara Allah taala mengkisahkan dengan firman-Nya walahum alayya dzambun fa akhafu yaqtulun. Nabi Musa mengatakan bahwa aku punya dosa kepada mereka sehingga aku takut mereka membunuhku. Nah, nah, ini yang dimaksud adalah dosa ketika beliau meninju kaum tersebut. <clears throat> nah, demikian ikhwan fillah azzakumullah eh, rasa takut yang bersifat tabiah. Dan ini adalah merupakan karakter khalqiyah seluruh manusia yang dicipta oleh Allah taala memiliki rasa takut yang seperti ini. Naam. Adapun takut yang dilarang adalah takut yang bersifat i'tiqad tadi yang telah dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala wallahu taala alam bisawab sebelum saya menutup uh, di sana pernah kita menjelaskan uh, di antara jenis-jenis rasa takut i'tiqad ini ada yang disebut dengan uh, eh, khauf as rasa takut yang tersembunyi ya ini juga masuk bagian dari khauf i'tiqad yang mengantarkan kepada kesyirikan barakallahu fikum yang kadang-kadang uh, seseorang takut melewati suatu tempat yang dianggap keramat ya atau yang semisalnya atau kuburan maka rasa takut yang seperti ini yang tersembunyi wajib untuk dilawan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan Allah kemudian kita menepisnya ya berjalan sambil berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, Karena kalau dibiarkan, maka rasa takut yang seperti ini akan mengantarkan pada kesyirikan. Waliyahdubillah. Naam. Demikian fidin azakumullah. Wallahu ta'ala a'lamu bersawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan kafarah majelis. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertanyaan yang berikutnya. Pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.